Al-Tufail musuh Allah Subhanahu wa taala yang meminta pendukung kepada sebagian kabail dari Bani Sulaim lalu kemudian memerangi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan pada akhir yang telah kita jelaskan ada peristiwa setelah terbunuhnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in lewatlah dua sahabat yang lain Amr bin Umayyah Ad-Dhamri bersama dengan al mundhir Al-Mu'nik liyamut lalu kemudian al mundhir radhiyallahu taala anhu terbunuh dalam peristiwa tersebut sedangkan Amr bin Umayyah diselamatkan yakni dilepaskan oleh Amir bin Tufail pada saat Amir bin Tufail melakukan perjalanan pulang maka dia sempat singgah di satu lembah dan di sana ada naungan untuk beristirahat dan ada dua orang kafir yang juga beristirahat di tempat tersebut yang kemudian dibunuh oleh Amr bin Umayyah Damri yang ternyata keduanya termasuk di antara jenis kafir muahad yang mereka memiliki perjanjian bersama dengan kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memerangi mereka sehingga pada saat Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui terbunuhnya dua orang kafir ini di tangan Amr bin Umayyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membayar diat ingin membayar diat yang diserahkan kepada kabilah atau keluarga dari orang yang terbunuh tersebut untuk uh, sebagai balasan atau sebagai pengganti dari terbunuhnya dua orang kafir ini. Yang rupa-rupanya peristiwa terbunuhnya dua orang di tangan Amr bin Umayyah Dhamri menjadi sebab munculnya perang yang berikutnya yaitu perang Banu An-Nadir. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala Kata beliau, "Fakana hadha sababa ghazwati Bani Nadir. Hadha huwa sahih." Atau kama warada fi sahih. Dalam nuskha yang lain kama warada fi sahih. dan ini yang menjadi sebab pecahnya perang Banu An-Nadir sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih وزعم الزهري أن غزوة بني النظير بعد بدر بستة, بستة أشهر الزهري menyangka bahwa perang Banu An-Nadir itu terjadi setelah peristiwa perang Badar 6 bulan setelah perang Badar walaysa dzalika kama qala dan tidak seperti yang dikatakan oleh Zuhri yakni ini kekeliruan pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa perang Banu Nadir terjadi setelah perang Badar 6 bulan ini merupakan kekeliruan balillati kanat ba'da badrin bi sittati ashhurin hiya ghazwatu bani qainuqa' Namun yang terjadi setelah peristiwa perang Badar, enam bulan setelah perang Badar adalah perang Banu Qainuqa. Ada tiga kabilah masyhur yang ada di Madinah yang dari kabilah orang-orang Yahudi. Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Quraidah. Banu Quraidah dan setiap dari mereka membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Yang pertama kali diperangi adalah Banu Qainuqa. Dan itu sudah dijelaskan sebelumnya. Terjadinya setelah peristiwa perang Badar 6 bulan. Setelah perang Badar. Adapun perang Banu Nadir itu terjadi setelah perang Uhud. Banu Nadir yang akan kita jelaskan berikutnya. Ini juga kabilah yang kedua yang kemudian diusir dari Madinah. Sebagian berangkat ke Khaybar, sebagian akhirnya menuju ke negeri Syam. Ini terjadi setelah perang Uhud. Bukan setelah perang Badar seperti yang disangka oleh Zuhri. Adapun yang ketiga Banu Quraidah itu setelah terjadinya peristiwa perang Khandaq. Peristiwa perang Khandaq maka uh, terjadilah perang Banu Quraidah yang juga merupakan salah satu kabilah Yahudi. Kata beliau yang masyhur bahwa Badr bahwa perang Banu Qainuqa terjadi setelah peristiwa perang Badar 6 bulan. Wa amma Banu Nadir fa ba'da Uhudin. Adapun perang Banu Nadhir itu setelah perang Uhud. Kama anna Quraizah ba'da al-Khandaq wa Khaybar ba'da al-Hudaybiyah. Sebagaimana Quraizah itu pecah setelah perang Khandaq. Dan Khaybar setelah Hudaybiyah. Khaybar ini adalah mereka yang dari kalangan Banu Nadhir yang sebelumnya telah diusir lalu mereka menempati Khaybar. Khaybar Lalu mereka melanggar kembali setelah di Khaybar. Sebagaimana akan dijelaskan. Wa ghazwatur Rum 'am Tabuk ba'da fathi Makkah. Dan memerangi Romawi pada tahun Tabuk, Ini berkaitan dengan perang Tabuk. Itu terjadinya setelah Fathu Makkah. Wa amara wa amara alaihi salam 'inda mautih bi ijla'il yahudi wan nasara min jaziratil arab dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan setelah meninggalnya dengan diusirnya al-Yahud dan Nasara dari jazirah jaziratul Arab dari dari negeri Arab dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab." Usirlah, keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ukhrijanna al-yahuda wan-nasara min jaziratil Arab hatta la ada'a illa musliman." Aku akan mengeluarkan Yahudi dan Nasara dari Jaziratul Arab sehingga tidak ada yang tinggal melainkan seorang muslim. Ya, dengan peristiwa Banu Nadir yang kemudian mereka diusir dari Madinah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan dan keinginan beliau terwujud tercapai dengan diusirnya Yahudi dan Nasara dari dari Jaziratul Arab dari Jaziratul Arab kemudian setelah itu Al-Hafidh Al-Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan pasal yang berikutnya Faslun Nah pasal inilah yang akan menjelaskan tentang terjadinya peristiwa perang Banu an nadhir dan peristiwa perang Banu an nadhir ini terjadi pada bulan Rabi' Rabi'unil Awal pada tahun keempat pada tahun keempat Hijriyah karena peristiwa perang Uhud terjadi pada tahun tiga Hijriyah setengah tahun berikutnya meletuslah perang, eh, perang Banu An-Nadir Berkata Al-Hafidh Mukathir rahimahullah taala wa nahadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam binafsihi al-karimati ila Bani Nadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bangkit berangkat yakni beliau sendiri dengan jiwa beliau yang mulia beliau sendiri berangkat menuju ke Banu An-Nadir untuk menyelesaikan persoalan terbunuhnya dua orang dari mereka dari Banu Sulaim yang dibunuh oleh Amr bin Umayyad Dhamri radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama dengan beberapa sahabat untuk mendatangi Banu Nadir menyelesaikan permasalahan ini liyasta'ina ala diyati dhainikal qatilain lima bainahuma wa bainahum minal hilf ya untuk meminta bantuan menyelesaikan persoalan pembayaran diat terhadap dua orang yang terbunuh dua orang yang terbunuh dari mereka muahad kafir muahad disebabkan antara uh, mereka ada perjanjian ada perjanjian ini ada perbedaan nuskhah sebagian nuskha disebutkan lima bainahuma wa bainahu bainahuma wa bainahu dan di sini disebutkan lima bainahuma wa bainahum ya antara keduanya keduanya maksudnya orang terbunuh terbunuh yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Dhamri hubungan antara mereka dengan uh, Banu Nadir ada hubungan Eh, sekutu. Ada kerjasama di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendatangi mereka Banu Nadir untuk jadikan sebagai perantara meminta bantuan ya dalam hal pembayaran diet atas meninggalnya dua orang tersebut. Faqalu na'am. Kata kabilah Banu Nadir, iya. Maksudnya ya secara zahir seakan-akan mereka uh, setuju untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar, Umar, Ali yakni subhanallah pembesar dari kalangan para sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok dari sahabat yang lainnya mereka duduk di bawah uh, dinding milik mereka ini yani miliknya Banu Nadir nah menunggu hasil dari kesepakatan Banu Nadir yang sebelumnya mereka telah menjawab na'am iya kami akan menyetujui hal tersebut tapi subhanallah Allah azza wa jalla yang maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu menunggu hasil bersama dengan para sahabat fajtama'u fi ma bainahum maka mereka pun yakni dari kabilah Banu Nadir mereka pun berkumpul berijtima' Waqalu dan mereka mengatakan man rajulun yulqi hada raha ala Muhammadin fayaqtuluh. Siapa di antara kalian yang yakni siapa laki-laki di antara kalian yang berani untuk melemparkan raha ini eh, yang dimaksud raha ini batu yang dibentuk ya yang dijadikan alat untuk membuat uh, semacam penggilingan menjadi tepung. Ini raha, ya. Artinya ini batu yang besar. Kalau dilemparkan ya menyebabkan kematian. Kata mereka, siapa laki-laki di antara kalian yang ingin melemparkan roha ini kepada Muhammad lalu membunuhnya? Siapa yang berani? Coba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan na'am iya. Kelihatan sopan. Ini liciknya orang-orang kafir. Ya, di hadapan kaum muslimin seakan-akan menampakkan persetujuannya, menampakkan sikap baiknya. Naam. Namun kekufuran yang terdapat dalam hati mereka mengharuskan kita untuk selalu bersikap hati-hati, waspada, karena keinginan mereka adalah memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Yahudi Nasara mereka tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Itulah tujuan mereka. Kapan mereka merasa punya kekuatan, mereka akan menghancurkan kaum muslimin. Mereka merendahkan kaum muslimin. Namun kapan mereka merasa mereka belum mampu melakukan hal tersebut, maka mereka menampakkan muka yang manis di hadapan kaum muslimin namun menyimpan di dalam hati mereka sesuatu yang yang bertujuan untuk membinasakan kaum muslimin. Lihat orang-orang Yahudi ini, ashabu makr, mereka dikenal sepanjang sejarah selalu membuat makar, tipu daya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dengan cara yang baik, sopan. Beliau sendiri yang datang meminta bantuan untuk dijadikan sebagai perantara pembayaran diet. Namun mereka ternyata ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa laki-laki di antara kalian yang membawa raha ini untuk melemparkannya kepada Rasulullah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu membunuhnya. Fantadaba lidzalika Amr bin Jihash Allah Maka tawaran ini diterima oleh Amr bin Jihash Allah. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa uh, di antara mereka itu ada yang menegur disebutkan Salam bin Mishkam itu menegur uh, Amr bin Jihash yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, "La taf'al. Fa innahu ya'tihi al-wahyu fa Jangan kamu melakukan itu. Ya, sebab wahyu akan datang kepadanya dan akan memberitakan tentang apa yang akan kamu perbuat. Subhanallah. Ini semakin menguatkan lagi bahwa orang-orang Yahudi pada hakikatnya mereka meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad alaihi salatu wassalam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Benar-benar mereka mengetahui. Mereka mengetahui siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, jangan kamu melakukan. Wahyu akan datang kepadanya lalu memberitakan. Berarti mereka ngerti. Mereka faham bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, maka Amr bin Jihash ingin melakukan hal itu. Ingin melemparkan raha kepada Rasulullah lalu kemudian membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam wa a'lamallahu rasulahu bima hammu bihi dan Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan kepada rasulnya terhadap apa yang mereka kehendaki itu wallahu ya'simuka minan nas Allah senantiasa menjagamu memeliharamu wahai rasul dari manusia keinginan mereka untuk membunuh Rasulullah maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan kepada rasulnya alaihi salat salam. Allah mengabarkan pada rasulnya, "Fanahadha sallallahu alaihi wasallam min waqtih min baini ashabih." Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, berita bahwa mereka ingin membunuh Rasulullah, keinginan bunuh Rasulullah berarti membatalkan perjanjian damai. Berarti membatalkan perjanjian damai. Maka Rasulullah bangkit pada saat itu juga di antara para sahabatnya. Falam yatanahadun al-Madinah. Maka beliau terus berjalan dengan cepat dan tidak berhenti. Ya. Sebelum memasuki Madinah. Waja'a man akhbara annahu ra'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhilan fi hitanil Madinah. Lalu kemudian tibalah ada yang memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya ya masuk ke dalam uh, hitan yakni ke dalam kebun-kebun Madinah faqama Abu Bakr wa man ma'ahu fattab'u lalu berdiri Abu Bakar yakni Nabi SAW segera berangkat pulang ke Madinah dan beliau tidak berhenti jadi beliau meninggalkan para sahabat beliau meninggalkan para sahabat nah akhirnya para sahabat mencari-cari berita kemana Rasulullah kemana Rasulullah nah Lalu ada yang memberitakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kebun kebun di Madinah. Maka Abu Bakar Siddiq dan yang bersamanya mereka pun menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka bertemu dengan Nabi Alaihi Wasallam, faakhbarahum bima a'lamahu Allah min amri Yahud. Maka Allah memberitakan kepada mereka, eh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabat berita Allah apa yang Allah beritakan kepadanya dari perkara orang-orang Yahudi ini Banu Nadir yang hendak membunuh beliau wa nasu ila qitalihim pada saat itu juga wa nadaban nasa ila qitalihim Nabi sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan kepada manusia yakni para sahabat untuk memerangi Banu Nadir memerangi Banu an rupa-rupanya kejadian peristiwa perang Uhud meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yakni sebagian para sahabat meninggal sekitar 70 para sahabat meninggal dalam peristiwa itu namun itu tidak melemahkan kaum muslimin bahkan itu adalah merupakan hikmah yang diambil oleh kaum muslimin jadikan sebagai pelajaran ibrah sehingga mereka tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menganjurkan para kaum muslimin untuk memerangi Banu Nadir. Karena mereka telah membatalkan perjanjian. Perjanjian damai. Fa kharaja wasta'mala 'ala al-Madinah ibn Ummi Maktum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Beliau yang memimpin pasukan untuk menggempur Banu Nadir dan beliau uh, mengangkat Abdullah ibnu Ummi Maktum menjadi wakil beliau atau menjadi pengganti beliau dalam mengurusi Madinah dalam mengurusi Madinah padahal Ibnu Ummi Maktum seorang sahabat yang buta radhiyallahu an wa dzalika fi Rabi'in al-awwal dan ini kejadian di Rabi'il awal fahasarahum sitta minhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memblokir mereka selama enam malam enam malam dari bulan itu dari bulan Rabiul Awal tidak ada perlawanan tidak ada perlawanan padahal mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya namun setelah Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang rencana mereka yang akhirnya mereka membatalkan perjanjian damai. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati mereka perasaan ru'b. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ke dalam hati-hati mereka perasaan takut. Ya. Sehingga tidak ada perlawanan dari orang-orang Yahudi ketika itu. Selama enam malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat memblokir mereka yang hanya berani bersembunyi di balik benteng-benteng mereka. Wahina idin hurrimatil khamru dan pada masa itu diharamkan khamr. Kata dzakarahu Ibnu Hazm walam ara li ghairih. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dan saya tidak melihat yang lainnya. Ibn Hisham juga menyebutkan. Ibn Hisham menyebutkan dalam sirahnya uh, bahwa dalam peristiwa itu turun ayat yang mengharamkan khamr. Wadassa Abdullah ibnu Ubay ibn Salul wa ashabuhu al munafiqin. Lalu kemudian menyusuplah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay? Hah? Tokoh munafiqin dan para sahabatnya dari kalangan munafikin mereka mendatangi Banu Nadir ila Banu Nadir apa kata mereka anna ma'akum kami bersama kalian ya mereka menyangka bahwa orang-orang munafik ini akan memberi pertolongan pada mereka orang-orang munafik kadzabun mendatangi Banu Nadir lalu mereka mengatakan kami bersama kalian nuqatil ma'akum kami berperang bersama kalian wa in ukhrijtum kharajna ma'akum apabila kalian dikeluarkan dari Madinah kami akan keluar bersama kalian ingin menampakkan sikap uh, eh bahwa kita bersama ya dalam suka dan duka mari kita memerangi Rasulullah kaum muslimin faghtarra ulaika bihadza ya lalu mereka tertipu dengan omongan Abdullah bin Ubay dan yang bersamanya dari orang-orang munafik fatahassanu fi awtanihim fi atamihim maka mereka pun bersembunyi di benteng-benteng mereka karena orang-orang munafik hanya omongan saja ternyata buktinya mereka tidak membantu Banu Nadhir sama sekali dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul hasyr oleh karena itu suratul hasyr disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah سورة بني النظير سورة بني النظير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار Walaula an Allahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya. Ya, walahum fil akhirati adzabun nar. Nah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab. Maksudnya ini Banu Nadir. Mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka sendiri. Dan ini kejadian pertama kali hasyar, li awal hasyar, yani jala pengusiran. Mereka diusir dari Madinah. Nah, mereka diusir dari Madinah. Dan seterusnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa orang-orang munafik ini disebutkan pula oleh Allah Azza wa Jalla. Alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim ha yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli alkitab fa in la in qutiltum lanansurannakum. Hakadha ikhwan. ألم تر إلى الذين كفروا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ها لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا إن وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون Tidakkah engkau melihat orang-orang munafik mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari orang-orang kafir, dari Yahud, Banu Nadir, ya, kalau kalian dikeluarkan kami akan keluar bersama kalian. Kami akan keluar bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan berperang bersama kalian. Kalau mereka memerangi kalian, kalian kami akan berperang bersama kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka ini berdusta. Hah? La in ukhriju la yakhrujuna ma'hum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Kalau mereka dikeluarkan orang-orang saudara mereka dari Banu Nadir, mereka tidak keluar. Buktinya mereka tetap di Madinah, Banu Nadir sudah dikeluarkan. Ya. Kalau mereka diperangi, mereka tidak akan menolong kalian ah nah Walain in qutilu la yansurunakum wala in nasarukum kalaupun mereka hendak menolong kalian la humul adbar mereka sudah terlebih dahulu lari terbirik-birik berpaling meninggalkan kalian Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa ini orang-orang munafik nah ya seperti ini keadaan mereka Hah? Qala inna saru la yuwallunnakum adbar thumma la yunsaru. Kemudian mereka tidak di berikan pertolongan. Nah, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumun La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin قرى min wara'i judur. وراء bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum وقلوبهم شتى bi annahum قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ya ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa mereka ini Banu Nadir sangat penakut ketakutan mereka kepada kaum mukminin itu melebihi rasa takut mereka kepada Allah ini disebabkan karena mereka orang-orang yang yang la yafqahun, orang yang tidak mengerti. Ya, mereka tidak memerangi kalian kecuali uh, di dalam benteng-benteng mereka dari jarak jauh la yuqatilunakum illa fi quran muhassanah di dalam benteng-benteng yang terjaga kampung-kampung yang terjaga benteng-benteng yang menjadi kekuatan mereka au atau di balik dinding itu beraninya mereka nah ba'suhum bainahum syadid perselisihan antara mereka itu sangat kuat kalian menyangka mereka bersatu namun pada ikatnya mereka berpecah. Allah yang memberitakan. Kama thalilladzina min qablihim qariban. Yang semisal mereka itu adalah yang sebelumnya dari orang-orang kafir dalam peristiwa perang Badar, demikian pula Banu Qainuqa qariban dzaqu ba'a amrihim walahum adzabun alim. Dan mereka mendapatkan azab yang yang pedih. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr menjelaskan tentang uh, keadaan orang-orang munafik yang pada hakikatnya mereka hanya berbicara melalui lisan namun mereka tidak mempraktekkan. Mereka berdusta dan mereka meninggalkan saudara-saudara mereka dari Banu Nadir. Fa'amara sallallahu alaihi wasallam biqat'i nakhilihim wa ihraqiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong ya pohon-pohon kurma mereka dan membakarnya dan membakarnya fasalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujliyahum wa yahqin dima'ahum karena mereka ini Banu Nadir tidak tidak ada perlawanan sama sekali maka mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir mereka ya namun tidak menumpahkan darah mereka mereka tidak akan melakukan perlawanan ya mereka lebih memilih diusir daripada dibunuh ala anna lahum ma hamalat ibiluhum ghaira silah hanya saja mereka memohon agar mereka membawa unta-unta mereka sebagai kendaraan mereka ghaira silah adapun eh, silah senjata ya itu tidak diperbolehkan fa'ajabahu ila dzalik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, menyetujui apa yang mereka inginkan ya Walaula kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bagi mereka pengusiran, Allah akan menyiksa mereka di dunia. Mereka binasa ketika itu. Ya, karena sudah tidak ada perlawanan sama sekali. Dalam hati mereka perasaan takut. Nah, walahum fil akhirati adzabun nar. Dan bagi mereka di akhirah mendapatkan azab, azab neraka. Maka mereka pun berangkat hanya dengan menggunakan unta-unta mereka, senjata, barang-barang semuanya mereka tidak membawanya, hanya membawa unta. Oleh karena itu, mereka tidak ingin rumah-rumah mereka itu diambil oleh kaum muslimin. Jadi sebelum berangkat apa yang mereka lakukan? Mereka hancurkan rumah-rumah mereka. Mereka hancurkan rumah-rumah mereka. Sebelumnya mereka mengatakan siapa yang berani mengusir kami dari Madinah ini? Kami adalah kelompok yang kuat. Siapa yang berani mengusir kami? Nah, Allah Subhanahu wa taala ya memberitakan bahwa Allah bahwa kaum muslimin ya, yang mengusir mereka. Lalu kemudian Allah Azza Jalal Jalla berfirman, "Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin." Mereka sendiri yang merusak rumah-rumah mereka. Di tangan mereka sendiri dan di tangan kaum mukminin. Ya sekalian kaum mumin melanjutkan pengerusakan rumah-rumah mereka karena mereka tidak ingin ya, itu diambil nanti oleh oleh kaum muslimin. Nah, mereka hanya membawa unta-unta mereka sebagai uh, sebagai kendaraan mereka. Selain itu tidak ada yang mereka bawa. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong pohon-pohon kurma milik mereka Banu Nadir, Kata mereka ini fasad. Ini merusak ini kaum muslimin. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pengerusakan. Kenapa kok sampai pohon-pohon kurma itu yang di yang dipotong? Maksudnya apa kesalahan mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah wa liyukhziyal fasiqin." Apa yang kalian potong dari pohon-pohon kurma ya atau yang kalian biarkan tetap dalam keadaan hidup itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah yang telah mengizinkan jadi itu ketetapan dari Allah tujuannya untuk apa waliyukhziyal fasiqin untuk menghinakan orang-orang fasik jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong pohon-pohon kurma tersebut itu perintah dari Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghinakan mereka, untuk menghinakan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, ya. Mereka sudah tidak membawa harta, diusir dari kampung halaman mereka. Sebagian mereka ada yang berangkat ke Khaybar, sebagian lagi ada yang berangkat ke negeri Syam. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.